السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Madrasah ini, FD ini bisa berdiri itu karena rahmat Allah kepada kita. Bukan karena usaha kita, usaha bisa sama. Berapa banyak orang yang meniru usaha orang lain, tapi tidak berhasil. Kewajiban kita itu hanya berusaha. Allah yang mendekat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas berdirinya sekolah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد Ya Allah, semoga selawatmu, semoga salam dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasih untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk anak cucu beliau, serta para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu yang membuat saya kaget sebenarnya. Saya baca kajian akbar, masya Allah, akbar ini. Kalau kabir itu besar, besar. Mudah-mudahan ini menjadi kajian akbar untuk SDR Royan dan untuk bapak-bapak dan ibu. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang buat kita semuanya. Tadi Bapak Mustafa Bapak menjelaskan tentang urusan izin. Sulit izin. Nah, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah menyuruh Jibril untuk melihat surga. Tatkala Jibril melihat surga lalu kembali melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang surga kecuali dia akan masuk ke surga. Tidak satupun hambamu yang mendengar tentang neraka kecuali dia akan jauh dari neraka. ثم حفت بالمكاره وحفت بالشهوات Kemudian surga itu diliputi dengan makari. Hal-hal yang susah dan sulit. Yang buat nafsu kita ini gak suka. Sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang nafsu kita condong ke sana. Gak perlu repot-repot. Gak perlu disuruh ke neraka. Gak perlu. Akhirnya Jibril melihat kembali surga Allah Subhanahu wa taala jadi pesimis. Dia takut tidak ada satupun hambamu yang masuk surga. Karena ternyata masuk surga itu butuh perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Sedangkan masuk neraka gampang sekali. Nggak perlu disuruh masuk neraka, Orang bondong-bondong mereka menuju ke neraka. Karena apa? Karena nafsu kita condong ke sana. Kita lihat tempat-tempat maksiat selalu ramai. Padahal nggak pakai undangan. ya, Pengajian diundang sepi. Masya Allah, Masya Allah. Ke tempat maksiat bayar. Bayar, ramai. Ke pengajian berpengajian dan berkue kotakan masih males. Masya Allah. Tapi itulah, jadi kalau tadi dikatakan sulit, sulit masuk surga Allah SWT. Ala inna silatallahi jannah. Mahal masuk surga itu Kita kalau mau emas seisi bumi ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin akan kerja dari pagi sampai sore, sampai mati pun belum tentu dapat emas sepenuh bumi ini dan nanti pada hari kiamat. Andai kita, andai kata kita membawa emas 10 bumi dua kali lipat. Kemudian kita ingin menembus diri kita dari api neraka, menutup bila minum, nggak bakal terima. Karena nggak ada artinya dunia dan isinya ini. Dibanding dengan nikmat Allah, jadi jauh gak ada artinya. Tapi kita butuh pengorbanan dalam hal ini. Izin berapa tahun izin belum keluar? Masya Allah, kita di Jember 6 tahun. Baru keluar sekarang. Tahun ini setelah ada murid yang kelas 6, <laughs> baru keluar. Dan perjuangan 6 tahun itu Masya Allah. Sholat tahajud ya, kita sedekah Masya Allah. Coba ketika izinnya keluar, tahajudnya berhenti. Kita disuruh terus minta sama Allah jalan-jalan. Yang punya itu Allah. Yang bisa ngasih izin itu Allah. Dan kita yakin dengan hal itu. Allah berfirman. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah yang punya semuanya Allah memberikan kekuasaannya, kepemilikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Dia muliakan orang yang dia kehendaki. Dan dia rendahkan siapa yang dia kehendaki. Dia diberi khair. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Tapi terkadang kita mengetuk pintu sana, pintu sini. Kita lupa dengan pintunya yang tidak pernah ditutup. Itu Allah Jalla maka kalau mau minta izin itu Doanya dikerjakan Minta sama Allah jadi Insya Allah Kalau kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Allah akan berikan Hanya dengan kun Saya Selesai Ngurus ini Ternyata nggak selesai Minta ini Ngurus ini nggak selesai Ada orang yang ngurus izin nggak pakai itu semuanya Kan orang izin itu kenyataan. Maka kita harus siap-siap Omongan kepada Allah Jalla Jalla. Baik. Apa tema kita hari ini? Antara baiti dan madrasati. Kita sering dengar istilah baiti jannah Hari ini kita buka baiti madrasati. Rumahku adalah sekolahnya. Pemerintah kita sekarang kebingungan melihat situasi pendidikan yang sangat mengecewakan. Kita lihat penjara itu sekarang penuh dengan anggota-anggota DPR. Penjara. Dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang mereka mungkin gelarnya jangan ditanya. Di depan dan di belakang numpuk. Tapi kok bisa ada di penjara? menyingkir pemerintah sekarang. Ternyata pendidikan kita seakan-akan nggak berhasil selama ini. Orang-orang yang diharapkan akan memberikan perubahan di negeri ini ternyata mereka mencoreng wajah pendidikan. Kurikulum diganti, diputer, diganti lagi. Tetap hasilnya ternyata tidak memuaskan. Bahkan tidak sedikit kepala daerah yang berakhir di penjara juga. Mana sekolahan dia? Tanya ke sekolah SD-nya di mana dia? Oke, SD lewat. SMP-nya di mana? Lewat. SMA-nya, kuliahnya di mana? Kok ternyata 20 tahun sekolah? Kemana? Masuk penjara. Subhanallah, nggak usah sekolah kalau mau masuk penjara. Daftar sekarang, dok dok pak, saya sudah bosan mau masuk penjara. Tapi ternyata pendidikan di negeri kita benar-benar membuat kita malu sebenarnya. Dan alhamdulillah kita doakan pemerintah kita yang katanya ingin memperbaiki pendidikan. Mereka ingin pendidikan yang berasaskan karakter. Nah, karena apa jadinya ketika seorang pinter tapi dia tidak berkarakter? Yang ada seperti yang kita lihat penjara-penjara penuh dengan orang-orang pintar. Apalagi yang gak pintar ya, Allah Akbar. Ma'asyil muslimin rahimakumullah Pendidikan itu dimulai dari rumah kita Bukan dari sekolah Dari rumah kita Bahkan ketika Kita mau nikah nih Bapak-bapak nih Sama ibu-ibu sama Ketika mau nikah sebenarnya Keduanya hendak membangun madrasah Mau bareng-bareng nih bangun madrasah. Apa kita sembarangan bangun madrasah? Kita sembarangan masukkan anak kita ke sekolahan? Tidak. Kita akan cari rekomendasi. Kita akan cari tahu gimana nih sekolahannya. Kira-kira jadi apa tuh anak-anak kalau masuk sana nanti? Begitu pula tatkala mau menikah. Ini mau membangun madrasah pertama. Maka seorang suami harus lihat calon istri. Apanya yang dilihat? fulusnya. Nah, sebagian orang mau zuat, ana mau zuat Ustaz. Pokoknya yang fulus. Janda nggak apa-apa, ajus nggak apa-apa. Yang penting fulus. Ada sebagian orang berpikir cuma fulus. Ya udah, gimana anaknya nanti jadinya seperti itu. Ketika dia mencari ibu yang hanya berduit, ada orang yang karena cantik, subhanallah. Perawatan orang cantik itu mahal. Betul Bapak. Jadi kalau antum zuat, antum menikah dengan perempuan yang cantik, itu mahal biayanya. Antum harus kerja dari pagi sampai sore. Soalnya krim-krim wanita cantik itu mahal-mahal. Tapi kalau yang biasa gitu ya, kayak perempuan-perempuan yang mungkin putih putih putih tua gitu ya yang warna putih tua nggak terlalu banyak biayanya sebenarnya tapi orang terkadang menikah dia cari kecantikan dan itu memerlukan biaya yang besar untuk dia hasilnya belum tentu baik hasil pendidikan yang kita katakan ada yang menikah karena karena faktor nasab dia kalau mungkin di Arab itu ada yang istilahnya gabail. Orang-orang yang nasabnya tinggi, dia kawinkan anaknya karena melihat kepada nasab. Dan yang keempat kata Rasul SAW, Fadfar bidatiddin taribat tiada. Kalau kau ingin selamat, ingin selamat keluargamu, anakmu semuanya, carilah yang agamanya baik. Selamat kau dunia akhirat. Begitu pula para wanita, tatkala hendak menikah, tatkala datang kepada dia seseorang yang meminang dia, maka carilah yang memiliki dua standar, dua kriteria. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu, fa'ankihu." Selesai. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau datang kepada kalian, meminang putri kalian, orang yang agama dan akhlaknya baik. Dua. Ingat, bukan cuma agamanya tapi agama dan, dan akhlaknya baik fa'ankihu kawinkan tuh orang itu para sahabat tanya ya Rasulullah in kana fi orang itu memang benar agamanya baik akhlaknya mulia tapi ada banyak kekurangan lah mungkin dia bukan anak orang kaya mungkin nasabnya bukan dari nasab yang mulia Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Tiga kali Nabi ngomong itu. Wa illa kalau enggak takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Yang akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tatkala orang-orang yang soleh tidak dikawinkan, dengan siapa kita akan menikahkan putri kita? Dengan yang tidak soleh. Bagaimana generasi yang akan muncul? Tidak akan soleh. Karena memang orang tuanya sudah membuat madrasah yang tidak benar. Maka muncullah anak-anak yang tidak soleh dan soleha. Dan itu yang ditakutkan. Maka berkaitan dengan madrasah ini kita harus tahu bahwasanya madrasah itu dimulai dengan sebelum menikah dan ketika sudah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal fulus harta harta benda dan anak-anak kita itu zinatul hayatid dunya. Dia perhiasan dunia. Nah, kita itu kalau melihat anak kita senang, masya Allah. Ketika kita melihat anak kita tadi disebutkan sama Pak Mustafa, anaknya sudah bisa hafal beberapa surat umpamanya, udah bisa soal gimana perasaan orang tua? Begitu bahagianya dia. Dan bagaimana tak kala anaknya tumbuh besar menjadi seorang narkoba? Bagaimana perasaan orang tua? Dunia yang dia miliki seakan-akan tidak ada artinya. Karena dia melihat perhiasan buah hatinya ternyata tidak bisa membuatnya berbahagia. Terus bagaimana caranya? Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kita, Ya ayuhalladzina amanu, ku anfusakum wa Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang beriman saja yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri, anak kalian dari apa? Dari api neraka, jemaah. Bukan dari hujan bukan dari lapar, bukan dari perampok, bukan dari masa depan yang menakutkan, bukan dari rasa sakit, bukan. Semua itu fana. Rasa sakit kita akan hilang di dunia ini. Rasa lapar kita pun akan sirna. Tapi ada sesuatu yang selama-lamanya api neraka. Nauzubillah min Allah memerintahkan para orang tua, para suami, para ibu Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang harus dijaga. Bukan untuk perhiasan, bukan. Tapi dari api neraka. Dan kita harus memikirkan hal itu. Terkadang orang tua ini hanya mikirkan dunia. Ketika dia menikah, cari dunia. Dia cari yang tadi. Yang kaya, yang cantik, yang tampan. Ketika sudah menikah pun dari pagi sampai sore. Bahkan ketika tidur pun yang dia pikirkan dunia. Dia nggak pernah bapaknya nih kumpul sama istrinya ngomong, wahai istriku, gimana sholatnya anak-anak hari ini? Ngajinya anakku sudah sampai mana? Nah, yang dia tugasku kata suami tugas anak cari fulus, ente tugasnya ngurusin anak. Subhanallah. Memang kalau dipikir istri lebih lama di rumah, lebih sering berjumpa dengan anak, tapi tetap orang tua memiliki peran yang besar dalam mendidik anak-anak kita. Bukan hanya sekolahan. Kita akan sampai itu. Apa sih perannya sekolah ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan para orang tua yang sibuk dengan dunia. Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي Kau itu jangan sibuk melihat kepada kegemerlapan dunia. Fulan beli sayara, beli mobil, ini bangun rumah, ini punya toko. Dunia yang dia lihatkan. Mata dia selalu melotot ke sana. Ngelihat ada satu pakai mobil baru, matanya melotot ke sana. Terus dia berpikir, bagaimana aku bisa punya seperti ini? Jangan. Allah mengingatkan itu semua adalah ujian bagi mereka. Dan sedikit jemaah. Orang yang lulus ketika diuji dengan kenikmatan tapi kalau diuji dengan kesusahan, insya Allah banyak yang lulus. Karena dia selalu merapat mendekat kepada Allah Jalla Allah mengatakan, rizku rabbika khairun wa adqa. Ingat, rizki Tuhanmu itu, Rabbmu itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Karena ma'indakum yanfad wa ma'indallahi ba'am. Yang ada di sisi kalian tuh apa saja sekarang yang kalian miliki. Yanfad, bakal habis, bakal hilang, bakal musnah wama indallahi ba. Tapi yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kemudian Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu mendirikan salat. Wastabir 'alaiha dan bersabar. Ini perintah bukan buat guru, bukan. Bukan buat pak gurunya. Pak guru tolong anak saya nih bagaimana bisa sholatnya tepat waktu. Itu tugasnya bapak sama ibu. Kalau di sekolahan cuma ngajari nulis, baca, apa, belajar, selesai. Urusan di rumah, orang tua. Wa'mur ahlaka bis wastabir alaiha. Kata Allah, bersabar kau nyuruh mereka sholat. Sholat ini rukun Islam. Dan kita lihat, sebagian orang tua tidak bersabar menghadapi anaknya. Bahkan ada bapak, Ustaz, gimana mau nyuruh anaknya sholli. Bapaknya sholatnya jarang-jarang. Subuh jam 5, orang sudah pulang dari masjid, abahnya baru bangun. Anaknya, tenanglah anak nanti jam 7 baru dibangun. Dan berapa banyak orang tua yang siap bangun anaknya untuk berangkat sekolah, tapi tidak siap untuk bangun anaknya sholat subuh. Apa kata dia? Masih kecil, Ustaz. Baik. Eh, dia bilang masih kecil, nggak mau dibangunin buat sholat subuh. Tapi sekolah, apa nggak masih kecil dia buat berangkat sekolah? Biar dia tidur. Orang dia masih kecil. Ingat tuh, kita disuruh untuk menyuruh anak kita sholat. Muru awladakum bisalah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur berapa? Suruh. Umur tujuh. Disuruh ya. Kalau diajarin sebelum tujuh diajarin sholat. Diajak sholat. Tapi kalau disuruh mulai umur tujuh tahun. Dan anak kita sekolah SD umur berapa? Umur tujuh tahun. Mulai disuruh dia sekolah. Tapi ingat ketika subuh suruh dia sholat. Bangunin. Nak, sholat. Nah. Dan sabar nyuruh anak sholat itu jemaah. Anak rasakan bagaimana ya orang tua kita dulu waktu nyuruh kita sholat itu. Karena saya merasakan ketika nyuruh anak anak kita, anak saya di rumah sholat subhanallah, dibangunin nak sholat, bangun subuh, berangkat ke kamar mandi, lama nggak keluar dari kamar mandi, senden di sana, subhanallah ya abahnya, yus bangun berangkat sampai telat-telat ke masjid nungguin si anak dan harus sabar was wastabir alaiha sabar kata Allah kemudian Allah katakan la nas'aluka rizqan kita nggak minta kepadamu rezeki nggak minta kau untuk jadi kaya supaya ngasih rezeki kepada Allah la nas'aluka rizqan kita nggak minta rezeki dari kau apa kata Allah nahnu narzuquka wal aqibatu kita ngasih rezeki semangka supaya orang tua ingat Ketika dia sibuk untuk cari dunia, ingat yang Allah inginkan dari kita itu bukan duit yang banyak, bukan. Tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih ibu-ibu harus juga melihat tatkala suaminya tidak mendukung dia, jangan menunggu. Banyak ibu-ibu yang yang merasa apa ya? Putus asa mungkin. Ustaz, anak punya suami sulit diajak bersinergi untuk ngurusin anak. Terus gimana? Mau ganti suami, ibu? Ya enggak lah, ah, ada suaminya sudah. Dirawat ini suami, dipoles suaminya. Supaya dia bisa bersinergi mendidik anak-anak. Begitu pula para suami yang mendapatkan istri yang kurang bersinergi sama dia. Dalam mendidik anaknya, ingat itu pilihan. Enggak ada yang perlu disalahkan. Ini gara-gara abah, gara-gara umi, enggak ada. Ya sudah, yang ada dilakoni. Sampai dikatakan ada seorang di Saudi itu Masya Allah. Dia buta. Awalnya nggak buta. Dia seorang penemu terkenal yang bahkan hasil temuannya itu sampai menjadi juara di beberapa negeri. Pada suatu hari dia betulkan mobilnya di pinggir jalan, ada yang nabrak dia. Buta. Kemudian ketika dia diwawancari, bagaimana kondisimu dengan kondisi buta ini? Apa kau masih punya ide-ide cemerlang itu untuk membuat, kata dia. Alhamdulillah, kata dia. Dia mengeluarkan satu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Kalau nggak salah dia berkata, Ida kana dhuruf la tusa'iduka, fasna'id Jadi ya kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak mendukungmu untuk membuat sesuatu yang menakjubkan, kau bikin itu lingkungan. Jangan berserah diri kepada lingkungan. Ya udah lingkungannya kayak gini. Kau rubah itu lingkungan. Kau bikin bagaimana lingkungan itu bisa mendukung. Jangan mendu menanti, menunggu didukung oleh lingkungan. Tidak. Kita yang bikin itu lingkungan. Bagaimana lingkungan itu bisa mendukung kita, mendukung anak kita. Agar dia bisa sekolah dan menjadi orang yang berhasil. Nabi Ismail alaihissalam. Allah menyebut dia karena sadiqal waadi. Dia adalah orang yang sangat menepati janji. Bukan Rasul dan Nabi. Dia Nabi dan Rasul. Lihat apa kerjaan Nabi Ismail itu di rumah. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Wa kana 'inda rabbih Kerjaan Nabi Ismail itu di rumahnya nyuruh keluarganya tuh salat, soli, diingatkan terus anak. Istrinya pun diingatkan. Karena memang istri kita ini Istri bapak-bapak juga Terkadang dia itu disibukkan dengan kerjaan rumah, sholatnya terlambat. Maka suami harus tanya, udah sholat belum? Tanya kalau mama di tempat kerjanya, baru pulang jam 4, dia tahu istrinya terkadang banyak kerjaan. Subhanallah, kerjaan istri kita memang gak pernah selesai. Dari pagi sampai siang ketika anak sekolah sibuk, nyiapkan makan buat mereka, sampai sholatnya terkadang lupa. Maka suami telepon udah sholat belum sholat dulu lah urusan nanti gampang sholat dulu setelah sholat baru urusan yang lainnya inilah yang membuat Nabi Ibrahim ah, Nabi Ismail alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi Ya mur, dia selalu menyuruh dan tidak ada berhentinya nyuruh jangan antum berpikiran nyuruh itu Zat anak-anak anak sudah besar semua terkadang orang tua yang jenggotnya udah putih anaknya udah punya anak juga dia merasa sudah anak sudah selesai di nah Tugas kita selesai. Sebagai seorang ayah mendidik dia. Tapi tetap mengingatkan itu diperintahkan. Tanya sama anak yang sudah besar-besar tuh. Nah, solimu gimana? Nak? Usaha kena dengar azan tinggalkan pekerjaan. Nak. Subhanallah jamaah. Kita ini kerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kenapa kita mau bekerja? Karena kita dapat gaji. Dan berapa sih gajinya? Dibandingkan dengan Allah yang berikan kepada kita. Dengan tangan yang Allah berikan kepada kita. Antum lihat nih, tangan bisa bergerak. Dengan mata yang bisa melihat ke sana ke sini. Itu cuma minta Allah kita soli. Laksanakan perintah Allah. Dan kalau tidak, bagaimana anak-anak kita nanti? Kalau bapaknya nggak soli, abahnya nggak soli, nggak tepat waktu, nggak pernah mengikuti perkembangan di keluarganya, kita akan lihat bagaimana anak-anak nantinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah saya mau tanya. Orang kalau sudah berhasil, yang diingat itu sekolahannya apa orang tua? Orang tuanya apa SD-nya? Wah, ini anakku nih. Sekarang jadi dokter, mamanya. Dulu SD-nya di sini. ya ada. Yang diingat siapa? Bapaknya. Fulan bin Fulan. Fulan bin ah, ibunya siapa? Fulana. Masya Allah ibunya nih kayaknya, bukan sekolahannya. Jadi kalau antum memikirkan sekolahannya, insya Allah nggak tahu saya sampai sekarang. Ada orang berhasil katanya SD-nya dulu di mana sampai mas? Enggak. SD Arroyan. Mudah-mudahan nanti ke depan seperti itu. Orang akan bertanya SD-nya di Royan, tapi tetap dia jemaah. Yang membuat anak kita itu berhasil. Usaha kita sendiri. Bukan usaha dari sekolahan itu sendiri. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala dia pernah mengatakan as-salahu minallah wal adabu minal aba. Kesolehan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendidikan, karakter itu dari siapa? Dari orang tua. Karena anak kita dilahirkan semuanya alal fitrah. Kul mauludin yuladu alal fitrah. Semua dilahirkan atas fitrah. Siapa yang membuat fulan jadi Yahudi? Fulan jadi Nasrani, Fulan menjadi Muslim. Siapa? Orang tuanya. Bapak sama ibunya tuh. Yang berusaha terus dia merubah anaknya. Dan kita lihat bagaimana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim masuk Islam. Sebelum Rasul masuk ke kota Madinah. Suaminya belum Muslim. Muslim berusaha untuk ngajarin sama anaknya ini La ilaha illallah. Terus ditalkinin La ilaha illallah. Apa kata bapaknya Anas bin Malik? La tufsid alayya Oh jangan rusak anakku. Anaknya mau dijadikan tetap kufur. Tapi bagaimana peran ibu? Enggak. Anak ini harus beriman. Dan jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anak Karena peran orang tua. Jadi memang kalau kesolehannya kita mintakan kepada Allah. Tapi adab, etika, karakter dari orang tua. Ada istilah di Arab yang mengatakan, Ar-rijalu la yuladun, bal yusna'un. Lelaki-lelaki atau tokoh-tokoh yang besar itu tidak dilahirkan zaman Tapi mereka dibikin. Dibikin, ya nah, tetap dilahirkan ya tapi bagaimana dia menjadi seorang tokoh yang berpengaruh, yang bisa memberat perubahan umpamanya, itu dibikin dia itu. Siapa yang bikin? Keluarganya, orang tuanya. Umpamanya tangannya terlalu panjang dibikin lebih pendek lagi. Terus apa? Bagaimana anak itu diciptakan, didandani, kata orang Jawa. Ada yang nggak benar diperbaiki. Terus sehingga dia menjadi seorang tokoh di masyarakat. Karena apa? Orang tuanya karena mereka memang dibikin untuk hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ada orang tua yang mengandalkan sekolahan. Udahlah, anda masukkan ke sekolahan. Insya Allah sekolahannya bagus nih. Ustadz-ustadznya jempol semuanya. Ketika pulang ke rumah dilihat anaknya, lah kok, kok belum bisa baca Quran lah. Siapa yang akan disalahkan? sekolahannya. Padahal sekolah jamaah. Antum lihat sekolahan ini. Satu ustaz ngajar berapa anak? Mana ustaz ini? Satu kelas berapa anak? 23. Satu ustaz 23 anak. Kita ngurus anak dua, sumpah sudah. Kita titipkan ke sekolahan ini, Aduh ini berangkat sekolahan ini. Di sini satu ustaz itu 11 sampai 21 anak tuh ngurusinnya. Gimana? Dia akan berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap peran orang tua yang akan bikin tuh pulang sekolah tanya tuh apa yang kau pelajari nak lihat bukunya jangan cuma mengandalkan sekolahan karena kita tahu sekolahan memiliki pengaruh di mana kita meletakkan anak kita kita juga akan memanen di situ tapi orang tua yang harus terus merawat melihat mengontrol perkembangan anaknya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ingat semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. rajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang lelaki pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak-bapak nih, jangan mengharap masuk surga sendirian. Jangan. Karena ketika mau masuk surga akan digantoli sama anak dan istrinya. Kalau tidak menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi kalau sudah melaksanakan tugasnya selesai. Akan dimintai pertanggungjawaban dengan anaknya fulan. Kau nggak pernah ajarin dia sholat. Yang fulan kau nggak pernah ajarin dia puasa. Terus akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Kemudian tentang wanita. Wal mar'atu ra'iyatun fi'ah ala ahli baiti zawjiha wa waladik perempuan itu penanggung jawab. Ingat ibu-ibu. Penanggung jawab apa? Di rumah suaminya. Dan anak-anak suaminya. Bertanggung jawab, dia bakal ditanya nanti. Maka suami mungkin tidak langsung kepada anaknya, tapi suami kepada istrinya, bertanya kepada istrinya. Mungkin sebagian suami pulang kerja, semua anaknya sudah tidur. Maka dia bertanya kepada istrinya, gimana perkembangan anak-anak kita? Gimana bacaan Qur'annya, ikhroknya sudah sampai jilid berapa. Dia tadi soli di masjid apa tidak? Terus orang tua, perempuan pun akan diminta pertanggungjawaban tentang hal itu. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang pertanggungjawaban ini. Beliau mengatakan, "Faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu sudah, faqad asa'a ilaihi ghayatal isa." Barang siapa yang lalai dalam mendidik anak membiarkan anaknya seperti ini. Gimana berikan mau game, belikan game. So, ente. Sudah, jangan ganggu abah. Ente duduk main game, abah jangan diganggu. Orang tua kadang seperti umminya gila mau ngobrol sama teman-temannya, anaknya disetelkan kartun. Eh, ente duduk sini, ente tonton ini. Umi mau ngobrol. Subhanallah, hati-hati. Tatkala kita membiarkan anak kita dengan yang seperti itu, kita tidak mau mendidik dia. Kita memikirkan diri kita sendiri, dan kita berpikiran, udah sekolah kan anda bayar mahal di sekolah. Agar mereka menjadikan anak-anak. anda jadi anak yang soleh. Nggak bisa seperti itu. Karena orang tua tetap akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian beliau mengatakan wa aktsarul aulad innama jaa fasaduh min qibalil aba. Anak-anak rusak itu dari mana datang? Kebanyakan dari orang tua. Jadi kalau melihat anaknya bulan, anaknya ini kok nggak bener anaknya bulan. Tanya bapaknya siapa? Orang tuanya gimana? Karena kebanyakan anak rusak itu, sebagian orang rusak itu pengaruh teman-temannya sahih. Teman memiliki pengaruh, tapi dari rumah. Ketika anak itu sudah kokoh keluar rumahnya, selesai. Insya Allah dia kalaupun terpengaruh tidak akan banyak pengaruhnya. Namun yang terjadi jamaah kebanyakan rusaknya anak itu karena orang tuanya, bukan karena sekolahan. Bukan. Maka kita harus perhatikan bagaimana kondisi kita. Kemudian beliau mengatakan orang tua itu kalau tidak pernah mengajarkan yang wajib, yang sunnah sama anak-anaknya, maka bagaimana dia mengharap anaknya akan berbakti sama dia. Anak itu tidak bermanfaat buat dirinya sendiri dan tidak bermanfaat buat orang tuanya. Dia tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Sedangkan kita ketika memiliki anak banyak, kita punya harapan anak-anaknya nanti mendoakan orang tuanya. Kok mau mendoakan orang tuanya? Dirinya sendiri tidak pernah dia doakan. Dia tidak pernah memohon kebaikan untuk dirinya sendiri. Apalagi orang tuanya. Maka bagaimana membangun madrasah di rumah kita? Sebelum anak itu ke sekolahan. Atau setelah dia pulang dari sekolah bangunlah madrasah di rumah kita itu dengan landasan cinta dan kasih sayang. Dengan cinta, bukan dengan kebencian. Tapi bagaimana kita masuk rumah kita isinya semua cinta. Yang pertama orang tua cinta kepada istrinya. Istri cinta kepada suaminya. Kemudian cinta itu akan turun ke anak-anaknya. Kalau dibangun dengan cinta dan kasih sayang, anak itu mau curhat sama orang tuanya, gampang. Dia tahu bapakku ini cinta sama aku. Maka dia akan datang sama bapaknya, Pak aku punya masalah Pak. Berapa banyak anak itu yang menyimpan masalahnya? Karena apa? Karena dia tahu orang tuanya tidak punya waktu buat dia. Orang tuanya sibuk. Kalau dia datang mengobrol sama orang tuanya, ya Allah. Selalu yang ada amarah dari orang tuanya. Allah Jalla Jalal memulai Al-Qur'annya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Yang maha pengasih. Maha penyayang. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang ketika membaca al quran Karim, dia tahu nih isinya Quran dari pertama sampai akhir itu cinta. Itu rahmat. Itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang mau, gak, mau membaca, itu akan dengan penuh semangat. Anak pun ketika tahu orang tuanya cinta, dia akan penuh semangat untuk dekat dengan orang tuanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau ketemu anak kecil, anak anaknya dicium tuh sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Husain dicium untuk menunjukkan kasih sayang beliau kepada mereka. Istrinya dicium sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya. Dan kita lihat bagaimana Hasan dan Husain tumbuh di bawah pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pendidikan ibundanya Fatimah. Jadi orang-orang yang masya Allah. Pernah suatu hari ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, ada akar bin Haris yang dia mengajarkan mengatakan atuqabbiluna sibyanakum. Kalian ini mencium anak-anak kalian. Kata akar aku punya sepuluh anak, nggak ada yang aku cium satu pun. Apa kata Rasul SAW? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi tidak bakal dikasihi. Maka sekarang bagaimana kita menumbuh cinta dan kasih sayang di rumah kita. Sama anak-anak kita. Anak-anak tidur pun. Bapak-bapaknya kalau sampai rumah Bismillah. Alhamdulillah Dengar suaranya Kok kayaknya salib-salib Baik Man la yarham La yurham Kita bawa yang tidak mengasihi tidak bakal dikasih. Maka bagaimana kita mendidik anak kita dengan kasih sayang? Masuk rumahnya bapaknya mungkin yang sampai rumah udah malam hari. Pulang dari safar lihat anaknya tidur semuanya. Subhanallah. Cium tuh anak. Satu-satu cium baru tidur. Anak itu akan merasakan kasih sayang orang tuanya. Terkadang kita cium anaknya bang dilihat, masya Allah, bapak, ibu, maka dengan cinta dan kasih sayang kalau mau ngasih tahu anaknya, anak itu gampang menerima. Tapi kalau sudah marah-marah terus sampai anaknya ini tahu umi ini ya Allah, judes ummi itu. Anaknya tahu sama umminya. Karena setiap hari yang ada marah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau ngasih tahu bukan anak-anak, mau ngasih tahu sahabatnya Abu Zar Mu'ad, beliau mengatakan Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Mu'ad, aku cinta sama engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan pernah kau tinggalkan setiap selesai salat untuk berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul saw. memulai petuahnya dengan mengatakan inni uhibbuka. Aku cinta sama engkau. Jadi kalau mau ngasih tahu anaknya panggil anaknya, nak Umi ini sayang sama kamu. Abahnya juga gitu. Kalau abahnya biasanya pecut, ini nanti berapa kali abah kasih tahu? Ceples, ceples, bukan itu. Kasih tahu dulu, tunjukkan cinta kita kepada dia. Masyur muslim rahimakumullah Hati-hati anak itu suka mencontoh Allah Akbar Anak itu seperti alat perekam MP3 Apa yang diomongkan dia akan rekam. Sampai suatu hari ada seorang anak ngomongnya kotor sekali. Ditanya, eh itu artinya nggak tahu. Katanya tadi Fulan ngomongnya gitu. Dia rekam. Dan bagaimana kalau yang dia rekam di rumah adalah pertengkaran orang tua? Tiap hari ribut abah sama umi. Si anak cuma diam diam tuh anak di pojokannya sambil mainan aja gitu ya. Tapi dia rekam semua Dan itu akan dia bawa sampai besar. Rekaman itu. Tidak sedikit anak perempuan yang tumbuh besar benci dengan seorang lelaki. Karena apa? Karena dia tahu bapaknya jahat sama ibu. Dan kita yang dia lihat selama ini. Pendidikan yang kita lakukan mungkin di sekolah sudah benar. Tapi di rumah yang nggak benar yang kita lakukan kepada dia. Maka contohkan kepada anak kita. Apa yang perlu kita contohkan kepada dia? Sholat. Bapaknya kalau sholat sunnah usahakan jangan di masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairu salatir rajuli fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu di mana? Di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu di masjid. Tapi sholat sunnah di rumah. Apalagi waktu-waktu istri kita nggak sholat. Ada ibu-ibu Terkadang 40 hari gak sholat dia. Seminggu tiap bulan gak sholat dia. Sehingga anaknya kalau ditinggal bapaknya apalagi ya. Bapaknya sering keluar kota mamanya. Kemudian dia melihat ibunya kok nggak soli. Maka dia dengan sholat itu ketika disuruh sholat, ayo sholat. Umi nggak sholat. Masa anda mau sholat? Dia akan melihat seperti itu. Maka contohkan, bapaknya pulang dari masjid, sholat bakdiahnya di rumah. Sholat bakdiah khususnya dalam hari-hari ketika istri kita datang bulan ketika itu dan pengaruh jamaah contoh ini sangat besar sekali kejadian Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke kota Mekah mau umroh tapi nggak boleh dihalangi oleh orang-orang kafir sahabat itu sudah enam tahun nunggu masuk Mekah ingin umroh tapi nggak bisa pada waktu kejadian itu Ternyata Perjanjiannya baru boleh umroh tahun depan Tahun ke-7 Para sahabat shock nggak percaya kalau mereka nggak bisa masuk Mekah Rasul SAW mengatakan kepada semua sahabat yang jumlahnya 1400 pada waktu itu Beliau mengatakan kumu fanharu thumma Kalian sekarang bangkit semuanya Sembelih itu korban yang kalian bawa dan cukur kalian tahlu. 1400 tidak ada yang bergerak. Satu pun tidak ada yang bergerak. Subhanallah. Kenapa? Karena kondisi hati ini sedang shock. Nggak percaya mereka kok nggak bisa umroh kata mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, ke tendanya. Di situ dia berjumpa dengan Ummu Salamah. Subhanallah. Jangan meremehkan pendapat istri Terkadang suami merasa lebih pinter Ini Nabi Rasulullah Utusan Allah Manusia termulia di muka bumi ini Dia mendengarkan pendapat istrinya Yang bukan siapa-siapa Ummu Salam Ummu Salam melihat Di wajah Nabi ada Kecemberutan Ya kenapa Nabi Kata Rasulullah SAW Aku menyuruh, mereka nggak taat. Aku takut azab Allah turun. Awal tuhibu ayyaf alu dalil Rasul, apakah kau ingin mereka melaksanakan perintahmu? Tentu kata Rasul SAW. Kata Ummu Salamah, kau keluar. Wala tukallim ahadan minhum. Kau jangan ngomong dengan seorang pun dari mereka, dari sahabat-sahabatmu. Kau dekati hewan kurbanmu, kau potong ontamu, kemudian panggil tukang cukurmu, suruh dia mencuri. Maka Nabi nurut dengan nasihatnya Musa. Dia keluar. Dia ambil ontanya sebelah. Kemudian dia panggil tukang cukurnya dicukur. Ketika itu sahabat melihat Rasul sudah sembelih korban dan potong rambutnya. Semuanya berlomba-lomba untuk nyembelih korban mereka. Dan mereka saling mencukur sampai mau bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena dia melihat contoh. Anak kita pun seperti itu. Terkadang orang tua nyuruh anaknya ngembalikan mainan. Ini masalah yang sering terjadi. Mainan. Habis main, nggak mau ngembalikan. Betul ibu ibu? Nggak betul. Atau mungkin anaknya bapak-bapak sama ibu-ibu baik semua. Tapi saya lihat anak saya kalau disuruh itu, waduh sulit untuk kembalikan mainan. Nggak perlu jerit jerit sampai tetangganya dengar. Allah. Sudah bapaknya datang tuh ke tempat mainan. Ayo nak, tak bantuin sama bapak kembalikan ngembalikan nggak anaknya ngembalikan dia akan ikut dia dari bapaknya ngembalikan masa aku yang main nggak ngembalikan dia akan ngembalikan maka itulah yang perlu kita berikan kepada anak kita contoh baik dan pengaruh contoh itu besar sekali maka berhati-hatilah dengan memberikan contoh kepada anak kita kemudian yang selanjutnya tutup segala celah yang membuat anak kita itu jadi nggak benar. Semua pintu yang mengantarkan dia jadi orang yang nggak benar kita tutup, jangan kita biarkan. Al Imam Bukhari di dalam kitabnya Nadibul Mufrad dia menjelaskan tentang bagaimana para sahabat dulu dia membuat satu bab mereka itu menyegel sesuatu agar tidak bersuudzon kepada pembantunya. kata pemerintah kita. Pencurian itu terjadi bukan karena ada keinginan untuk mencuri, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah mencuri. Ini kita harus waspada sama anak kita. Jangan dibiarkan anak itu melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Contohnya uang. Terkadang orang tua itu meletakkan uang sembarangan. Dia karena banyak duitnya taruh di situ duit, duit di sana. Sehingga dia tidak pernah tahu kalau duitnya ada yang mencuri. Dan anak ini ternyata ngambil. Dia ngambil, dia beli, dia ngambil, dia beli. Dia terus akan terbentuk karakter ngambil. Karena selama ini tidak pernah ada yang mengasih tahu dia. Pembantu pun seperti itu. Pembantu ketika mencuri dan tidak ada yang mengetahui, dia akan terus menjadi pencuri. Sampai dikisahkan ada seorang anak yang hendak dipotong tangannya karena dia mencuri. Dia minta dipanggil ke ibunya sebelum dipotong tangannya. Ketika ibunya datang dia mau mencium tangan ibunya. Tidak dia cium, dia gigit tangan ibunya. Kata dia, engkau lah penyebabnya ibu. Aku dulu mencuri telur dan kau biarkan. Dibiarkan. Jadi terus akan tumbuh karakter orang menjadi pencuri. Orang tua harus menutup tuh celah-celah. Bagaimana anak kita tidak menjadi pencuri? Bagaimana anak kita itu kalau disuruh tepat waktu? Ya diatur semua. Dan di dalam Islam Allah mengatakan wala taqrabu zina. Dan jangan kalian mendekati zina. Mendekati nggak boleh. Kita lihat aturan-aturan agama kita nih. Anak itu kalau sudah umur 10 tahun dipisahkan ranjangnya nggak boleh tidur di satu satu selimut ya udah mulai diatur tuh anak-anak itu kita berusaha untuk memberikan lingkungan buat anak-anak kita jangan hanya nurut sekolahannya apa hubungan bapak-bapak sama sekolah apa sekedar ngantarkan anaknya ke sekolahan pagi terus pulang tidak. Bapak-bapak harus mengawal sekolahan Apalagi sekolahan yang baru. Maka kita harus memberikan masukan, ide-ide yang baik. Kemudian kita lihat anak kita. Terkadang ada sekolahan-sekolahan yang terlalu idealisme. Kepingin anaknya bisa ini, bisa itu. Lulus nggak bisa apa-apa anak. Karena terlalu banyak beban yang diberikan kepada anak didiknya. Waktunya nggak cukup, pelajarannya terlalu banyak. Di sini peran orang tua memberikan masukan kepada orang, kepada sekolahan. Karena terkadang sekolahan itu ya memiliki target. Tapi target itu ternyata tidak realin, tidak real. Nggak sesuai dengan kenyataan, nggak bisa. Anak itu umpamanya lulus SD hafal 30 juz. Nah, Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran kali tapi gimana kondisinya pada waktu itu? Imam Syafi'i nggak belajar IPS, nggak belajar bahasa Inggris, nggak belajar, nggak belajar tuh pelajaran-pelajaran itu. Maka bisa dia mencapai target itu. Tapi kalau ada pelajaran-pelajaran yang banyak, susah tuh anak. Maka orang tua harus memberikan masukan, memberikan usulan, dikawal pelajarannya yang di sekolahan, dibawa ke rumah, dilihat tuh apa yang harus dilakukan orang tua. Pelajaran-pelajaran yang sulit, subhanallah. Bagaimana orang tua mendukung anaknya memanggil guru les umpama tidak mencukupkan diri dengan sekolah. Ada orang tua dia ngomong, anak mau tarik anak anak dari sekolahan pulang. Kenapa? Masya Allah anaknya belum bisa apa-apa sampai sekarang. Anak mau sekolahkan di sekolah pulang. Kenapa? Tuh anaknya pulang sudah bisa ini itu. Dipindah tuh anak ke sekolahnya pulang. Sama. Tetap nggak bisa apa-apa. Siapa yang salah? Sekolahannya. Orang tuanya. Orang tuanya mau duduk manis di rumah melihat anaknya, masya Allah, udah hafal berapa juz yuk? Sekian alhamdulillah terus nanti ketika dia minta anaknya membaca, ternyata anaknya nggak bisa baca apa. Ada sebagian sekolah menargetkan anaknya hafal 30 juz. Betul. Anak itu lulus hafal 30 juz. Tapi ketika dia hafal juz amma, juz yang ke-29 sampai ke 1 lupa. Karena nggak ada yang murojaah dari orang tua. Sekolahan nggak mungkin. Kita tadi satu guru ngurus berapa anak? 21. Kita punya anak dua nggak kuat. Maka orang tua harus menyempatkan waktunya. Dia mengawal anaknya pulang dari sekolahan ya. Ya pendidikan-pendidikan yang diberikan di sekolahan bagaimana penerapannya di rumah itu orang tua yang duduk di rumah dan memberikan dukungan kepada sekolahan itu penting. Ada sebagian orang tua yang selalu intervensi sama sekolahan. Akhirnya sekolahannya nggak maju nggak mundur, berhenti. Mau maju dikritik. Akhirnya diam di sana. Seperti saya punya sekolahan dulu. Akhirnya benar-benar nggak maju. Karena tidak diberi kebebasan. Biarkan sekolah selama itu di dalam ruang yang bisa diterima, biarkan sekolahan itu mendidik anak kita. Pernah al makmun Khalifah al makmun dia itu menyuruh Al-Farra untuk mendidik anak, ngajarin pelajaran anak Pernah suatu hari Al-Farra ini mau bangun, mau pergi selesai ngajar, anaknya Khalifah, anaknya presiden, yang kekuasaannya itu di Timur Tengah semuanya. Sampai mendekati Turki ya. sampai ke Afghanistan sampai mendekati India sana itu anaknya khalifah ketika gurunya bangun dua anak itu rebutan ngambil sandalnya gurunya rebutan aneh mau ngasih ke guru anak sampai ribut mereka mau bertengkar sudah karena gurunya satu-satu satu-satu tuh dua anak dia pasangkan ke gurunya kalau orang sekarang apa? Wah, gurunya nggak bener nih. Masa anak-anak suruh ngambilkan sandal? Bukan disuruh ngambilkan sandal. Akhirnya khalifahnya dapat informasi dari mata-mata. Bahwasanya anakmu ini rebutan kalau ngasihkan sandal kepada guru. Dipanggil Al-Farra. Ditanya, Man a'azzun nas? Siapakah orang yang paling mulia? Kata khalifah. Katanya Al-Farra, ma'arifu ahadan a'azzu min Amirul Mukminin. Aku nggak tahu orang yang lebih mulia daripada Amirul Mukminin sekarang ini. Daripada presidennya. Barah nggak ada orang yang lebih mulia dari anak atau khalifah. Siapa? Man idza nahaba taqatala ala taqdimi na'li wali ahdi muslim. Orang yang paling mulia adalah orang yang ketika dia mau berdiri Dua putra mahkota berlomba-lomba untuk menyuguhkan sandal. Hatta rodiya kullu minhuma yuqaddimu lahu farda. Akhirnya tiap orang menyuguhkan satu sandalnya buat guru. Apa katanya Al-Farra? Wah, dia ini punya salah nih sama sama Ma'mun. Dia ya Amirul Mukminin. Lapat artu man ahuma min dhalik. Aku sudah ingin melarang keduanya melakukan hal itu. Untuk rebutan sandal, aku ingin melarang keduanya melakukan hal itu. Walakin khasyitu an adfa'uhuma an makrumatin sabaqa ilaiha. Tapi aku takut menghalangi mereka dari satu kehormatan yang mereka berduanya telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa aksir nufusahuma an syarifatin harisu alaiha. Aku takut untuk membuat mereka bersedih karena tidak bisa melakukan satu kemuliaan yang mereka ingin melakukan. Apa yang terjadi katanya Amirul Mukminin kalau kau melarang keduanya melakukan itu Aku akan beri kau sanksi Aku akan beri kau sanksi Tapi biarkan mereka melakukan hal Dan dikasih hadiah al Dikasih hadiah 10 ribu dirham Atas kelakuannya kepada anaknya Orang tua harus mendukung Bagaimana? Kan udah dititipin Kalau memang nggak mau dititipin di madrasah Diajarin di rumah aja karena di madrasah itu di sekolah ada aturan yang harus ditaati. Terkadang orang tua anaknya disetrap. Bapaknya datang protes. Kenapa anak saya kok disetrap? Anaknya mungkin dipukul. Udah gak boleh mukul gimana? Ada mukul gak sih? Gak boleh ya? Di alus-alus sih anaknya. Insya Allah. Ya udah mudahan jadi. Kita nggak ada orang ini nggak sama. Orang itu anak itu diciptakan tidak seragam, enggak. Anak itu diciptakan beragam, enggak seragam. Kita yang punya anak lah, punya anak lima, semuanya beda. Ada satu yang dikasih permen sudah selesai. Ada satu harus dipecut. Kalau dipecut baru dia dengerin. Dan memang seperti itu. Kalau semua disamaratakan salah. Karena memang mereka diciptakan tidak seragam. Seperti dokter yang ngasih obat, semua orang sakit dikasih panadol. Panadol, bismillah. Panadol. Satu sembuh, satu mati. Karena, Karena beda penyakitnya. Maka sekolah pun nggak bisa menyeragamkan menyeragamkan apa sanksi seperti itu nggak bisa. Ada orang-orang ya cuma itu peraturan pemerintah sih. Nggak boleh mukul sekarang. Ya Rasul saw Alaihi Wasallam mengatakan anak itu boleh dipukul umur berapa? Umur 10 tahun. Wadribuhum lisan. Pukul umur 10 tahun. Itu tetap. Dan itu lebih sempurna daripada syariat yang dibikin oleh manusia. Tapi ya mudah-mudahan lah bersabar semua menghadir. Ada nggak anak-anak yang perlu dipukul? Ada sebenarnya, tapi dibiarkan aja. Jadi ular nanti saya Iya, iya. Nah, ya Nah, kalau nggak dipukul jadi benar nggak apa-apa Ustaz. Cuma itu kita katakan Orang itu dilahirkan beragam tidak seragam Sampai yang kembar Kembar dua nggak sama Ada satu yang ngambekan Ada satu yang Masya Allah Menter dia tapi ada orang yang cuma dipukul ya, mukulnya dalam Islam itu tidak boleh yang mematahkan tulang, yang memakan tidak. Memukulnya pun dipukul dengan cinta dan kasih sayang sampai dikatakan waqasa Terkadang seorang itu berbuat keras untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Waman yaku haziman falyaksu ahyanan ala man yarhamu. Barang siapa yang tegas, hendaklah sekali-kali dia itu bertindak kasar kepada orang yang dia kasih karena cinta dan kasih sayang. Ada beberapa bahaya yang dihadapi oleh keluarga yang terkadang berpengaruh kepada anak kita. Yang pertama bahaya itu adanya ketidaksepemahaman antara bapak sama ibu. Masya Allah, waktunya tinggal tiga menit jemaah. Ya, Baik. Orang tua, bapak ibu, ibunya ngomong boleh, bapaknya ngomong nggak boleh. Itu bahaya. Anak itu akan bingung. Ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah mendapat izin dari bapaknya. Umpamanya dia mau keluar nih, mau main di luar. Sampai udah depan pintu, ibunya jerat-jerit. Wah, mau kemana? Masuk rumah. Kanji, anaknya bingung. Tadi abang ngomong boleh keluar. Sekarang Umi nggak boleh. Harus tujuan. Dan kalau anak ngomong tadi, Umi, anak udah dikasih izin sama abah. Uminya langsung fabel. Kalau sudah yang ngasih izin, suruh fabel. Jangan dilarang. Maka orang tua harus sinergi. Bapak sama ibunya harus sinergi dalam masalah mendidik anak. Apa yang sudah dilakukan oleh istri didukung. Udah dilakukan oleh suami didukung. Biasanya ada orang tua yang suka mukul anaknya mamanya untuk mendidik anaknya dengan dipukul. Biarkan dipukul sudah. Nanti selesai dipukul panggil sama ibunya dipijitin. Nah, dengarkan ucapan abahmu supaya kau nggak dipukul lagi. Itu mendukung. Tapi kalau nanti anak mau kasih tau abamu supaya nggak mukul kau lagi nak. Ah, ini ribut akhirnya. Tapi jangan seperti itu. Yang kedua tadi tidak ada sinergi antara rumah dan madrasah. Kalau sudah dititipkan anaknya ke madrasah, udah kasihkan ke madrasah. Ada yang kurang pas, ya usul. Gimana kalau seperti itu? Gak diterima sudah. Karena madrasah ini bukan punya kita sendiri, punya orang banyak. Kalau mau ngikutin pendapat antum semua, tutup di madrasah. Tapi kita tadi sekedar memberikan usul dan keputusan diambil oleh madrasah itu. Terus dukungan diberikan kepada madrasah. Yang ketiga, termasuk bahaya yang ada di rumah kita ini, pembantu hati-hati. Pembantu tugasnya membantu. Orang tua di, yang mendidik anak tetap orang tua. Jangan semuanya diserahkan kepada pembantu, apalagi dengan babysitter ya. Yang umiknya dan dan dan dan terus ya. Anaknya suruh ngaji sama pembantunya yang tetap sama orang tua pembantu hanya sekedar membantu kemudian yang keempat teknologi ini hati-hati ya masalah game masalah internet macam-macam tolong diperhatikan anak karena terkadang madrasah sudah berusaha untuk mendidik anaknya dengan benar tapi di rumah si anak sibuk dengan internetnya tanpa kontrol terkadang nonton ini nonton itu apalagi sekarang ini ada kartunnya Mahabharata. Iya. Ada kartun, ada film-film itu naudzubillah, film-film kartun, film anak-anak mendidik kepada kesyirikan. Kepada tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua membiarkan, gimana di sini dididik tauhidnya sampai rumah dibiarkan tauhidnya dirusak. Sampai ada yang berkata, ini yang terakhir, guru itu digaji murah untuk memperbaiki anak kita. Artis digaji mahal untuk merusak anak kita. Mahal gajinya artis itu cuma. Dan guru digaji berapa sama kita? Untuk memperbaiki akhlak anak kita ini. Makanya kalau udah tahu gajinya guru itu sedikit, jangan mau anak kita dirusak sama artis-artis itu. Tutup TV-nya kalau memang ada tontonan yang bisa ditonton, yang bermanfaat tentang alam, tentang ilmu, silahkan. Tapi selain itu usahakan hasil didikan madrasah ini dijaga oleh orang tua. Terkadang guru itu ngomong, kita kalau dari bengkel, betulin mobil, udah dibetulin itu mobilnya, ngomong bengkelnya, mas, awas hati-hati, ini adanya ya ada sesuatu yang perlu diganti juga. Kita kan perhatian, oh orang guru mengatakan, maaf anak bapak itu dalam masalah ini lemah, tolong diperhatikan. Jadi perhatikan. Tolong anak bapak tuh ngajinya sulit masih. Sholatnya kalau di masjid kurau. Ada anak itu kalau sholat masya Allah senggol kanan, senggol kiri. Siapa tugas memperbaikinya? Orang tuanya, guru menyampaikan hal itu dan kita menyambut dengan berusaha untuk meluruskannya. Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.